Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, Sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengkaji sebuah tema yang berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan hubungan sosial antara sesama muslim bahkan manusia. Pada malam ini kita akan mengupas sebuah tema indahnya menghutangi orang lain. Sebelum kita masuk kepada apa yang merupakan keindahan ketika menghutangi orang lain, maka saya ingin menyebutkan beberapa mukaddimah yang pertama, ketahuilah bahwasanya pemilik harta yang asli adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik harta yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita memahami pandangan Islam terhadap harta ini yang pertama ini khususnya kita akan mendapatkan beberapa faedah. Saya ingin menjelaskan dulu mukaddimah yang pertama bagaimana perspektif Islam terhadap as harta. Pandangan Islam terhadap harta. Yang pertama yaitu pemilik harta yang asli adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang padanya ada harta di tangannya sekarang ada uang, ada harta di nominal rekeningnya, tabungannya ada harta, di dalam lemarinya dia simpan hartanya, itu sebenarnya pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Yaitu surat Al-Hadid ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir artinya berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan sedekahkanlah dari apa-apa yang Allah telah jadikan bagi telah jadikan kalian mustakhlafina fi sebagai khalifah di dalamnya sebagai pemegang kekuasaan di dalamnya maka orang-orang yang beriman dari kalian dan yang mensedekahkan hartanya bagi mereka pahala yang besar Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan harta yang ada pada kita hanya sebagai pemegang wewenang, hanya sebagai wakil dari pemilik aslinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apabila orang memahami dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa pemilik asli harta, pemilik hakiki dari harta adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah bersedekah. Ini manfaatnya. Ini manfaatnya ketika seorang meyakini bahwasanya harta hanya titipan, harta hanya saya sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan khalifah untuk saya memanage harta tersebut dan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya pandangan tersebut akan memudahkan kita menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di tengah-tengah ayat surat An-Nur ayat 33 wa atuhum min malillahi alladhi atakum artinya dan berikanlah kepada mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin dari harta-harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Lihat, di sini bahkan disebutkan dengan jelas min malillahi atakum. Dari harta Allah, pemilik asli harta adalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya harta pemilik aslinya adalah Allah dan faedah kita berpandangan terhadap harta yang kita miliki bahwasanya pemilik asli harta ini adalah Allah faedahnya apa tadi mudah untuk menjalankannya di jalan Allah ini manfaatnya ini manfaat yang sangat luar biasa baik tadi dalam surat An-Nur ayat 33 atau surat Al-Hadid ayat 7 itu terdapat makna yang sangat jelas bahwasanya siapa yang memandang harta dengan pandangan demikian dia akan mudah bersedekah penyakit kikir, pelit, medit, koret kata orang Depok. Ya, akan hilang dengan meyakini apa? Bahwasanya pemilik asli harta adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perhatikan juga dan ini termasuk pandangan Islam terhadap harta. Harta kita adalah harta yang digunakan di jalan Allah. Harta yang kita miliki sebenarnya yang merupakan jadi amal kita nanti di akhirat adalah harta yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita simpan-simpan sampai kita meninggal itu harta milik siapa? Ahli waris yang kita simpan-simpan, yang kita hitung-hitung nominal rekeningnya selalu di tabungan kita bahkan kadang-kadang itu koma-koma yang ada nomor-nomor di tabungan kita kita paling hafal. 13 juta koma 151 koma lima rupiah. Hafal sekali. Padahal itu kalau si fulan meninggal maka bukan harta atas namanya. Dalam artian harta tersebutlah yang bukan mengikuti dia nanti di alam barzakhnya. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min mali siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai dibandingkan hartanya sendiri Para sahabat langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu warithi ahabbu ilaihi min malih." Artinya, "Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi." Tidak ada di antara kita wahai Rasulullah kecuali harta yang dia miliki lebih dia cintai dibandingkan mencintai ahli harta ahli warisnya. Ngapain mencintai harta orang lain? Kita simpan-simpan rumah yang kalau seandainya saya punya rumah sebesar Masjid al baqarah ini. Ya. Kemudian saya meninggal, ini milik siapa? Ahli waris. Rumah yang kalau bocor, yang kalau sudah luntur catnya kita cat kembali mobil yang senantiasa kita elus-elus, kita basuh. Itu kalau sudah meninggal milik siapa? Ahli waris, bukan milik kita. Bukan atas nama kita. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, "I'lamu annahu laisa minkum ahadun illa mal warithi ahabbu ilaihi min malih." Ketahuilah kalian seluruhnya bahwasanya tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali harta ahli warisnya lebih dia cintai, sukai dibandingkan hartanya sendiri. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Malaka min malika illa ma qaddamta. Ini perhatikan. Ini yang kita harus pandang terhadap harta seperti ini tidak ada yang kamu miliki dari hartamu kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang engkau miliki dari hartamu kecuali yang engkau jalankan jalan Allah. Wa malu warithika ma akharta. Adapun harta ahli warismu yang kamu simpan-simpan. Masuk logika kita kan? Benar bahwasanya harta yang kita simpan-simpan selama ini maka tidak akan menjadi harta kita, bukan amal kita nanti di akhirat di alam barzah. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun." Yang akan mengikuti mayat tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, eh, hartanya, keluarganya dan amalnya hartanya, keluarganya dan amalnya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarji'u min husnan wa yabqa wahid. Akan tertinggal dari tiga hal itu nomor satu dan nomor dua. Eh afwan, yang akan pulang dari tiga hal itu nomor satu dan nomor dua. Umurnya, eh afwan, hartanya dan keluarganya. Ini yang akan pulang ya hartanya dan keluarganya ikan pulang hartanya tidak mungkin rumahnya dimasukkan ke dalam kubur atau dipindah di samping kuburannya mobilnya seluruh hartanya tidak mungkin dimasukkan ke dalam kubur tidak boleh haram hukumnya istri yang sangat mencintai dia mungkin setiap malam bersenandung saya cinta kepadamu bang mas jika seorang suami meninggal yang paling semangat memanggilkan pemandi mayat kita siapa? Istri kita. Tidak mungkin dia akan tidur di samping kuburan kita, nyamuk apalagi sampai masuk ke dalam kubur. Ya, yang tertinggal apa? Amalnya. Ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Ada penjelasan lain dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya ketika seorang mayat ruhnya dikembalikan ke dalam jasadnya di alam kuburnya di alam barzakhnya maka kalau dia mayat orang yang beriman maka akan datang seorang yang wajahnya sangat bagus dipandang mata pakaiannya sangat bagus, kemudian berwarna putih. Kemudian sang mayat bertanya, "Man anta?" Fawajhukal wajhul ladzi ya'ti bi khair. Siapa engkau? Wajahmu itu sangat dekat dengan kebaikan. Wajahmu itu mendatangkan kebaikan. Kemudian karena dia orang yang beriman, beramal saleh, yang datang tadi mengatakan ana amaluka salih. Aku adalah amal salehmu wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'siyatillah demi Allah aku tidak mengenalmu ketika di dunia kecuali engkau sangat cepat di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan sangat lambat di dalam mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian perhatikan poin selanjutnya yang ketiga sebagai mukaddimah yang jadi standar dalam Islam perkara harta adalah berlomba-lomba membagikan harta tersebut di jalan Allah, bukan berlomba-lomba mengumpulkannya. Itu yang jadi standar dalam Islam. Bahwasanya bagaimana kita selama hidup ini membagi-bagikan harta kita di jalan Allah lebih banyak dibandingkan mengumpul-ngumpulkan harta kita. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." fayaqulu fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan yang menjadi ukuran dalam harta ini poin yang ketiga adalah bagaimana kita berlomba-lomba membagikan harta tersebut di dalam kehidupan kita bukan bagaimana cara mengumpulkan banyak harta Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu yang akan dihitung. Coba sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Saya 35. Bapak ada yang 40, ada yang 20, ada yang 50 umurnya, ada yang mungkin 60 yang hadir di masjid ini. Hitung selama hidup kita berapa dari uang yang kita jalankan di jalan Allah Kemudian bandingkan berapa harta yang kita kumpulkan. Mana yang lebih banyak? Berapa ratus juta yang sudah kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Berapa puluh juta yang sudah kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang milik kita. Jadi yang menjadi standar adalah bagaimana kita membagi-bagikan harta tersebut bukan bagaimana mengumpulkan harta tersebut. Hadis yang saya bacakan tadi artinya tidaklah seorang hamba masuk pada waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun dan salah satunya berdoa ya Allah berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya gantinya yang lain ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kehancuran pada harta tersebut Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu mukaddimah agar mudah sekarang memahami apa yang akan saya sampaikan. Indahnya menghutangi orang lain. Mukaddimahnya tadi. Mudah-mudahan dengan mukaddimah tadi mengerjakan apa yang kita sebutkan dari keindahan dan manisnya menghutangi orang lain kita bisa kerjakan. Yang pertama, indahnya menghutangi orang lain setiap hutang dinilai sebagai sedekah oleh Allah. Saya bertanya sekarang, ada yang pernah bersedekah setiap harinya? Setiap hari. Walau seribu rupiah. Jarang. Betul? Jarang kan? Jarang. Apalagi sampai sepuluh ribu rupiah setiap hari, lima puluh ribu rupiah setiap hari, seratus ribu rupiah setiap hari, jarang sekali. Seribu rupiah saja setiap hari kita bersedekah setiap hari loh ya, jarang. Nah, orang yang menghutangi orang lain nanti kita akan sebutkan selama hutang itu belum dibayar maka dia dianggap apa? bersedekah. Apalagi yang menghutangi orang lain sampai satu juta, dua juta, sepuluh juta. Itu dia dianggap bersedekah setiap harinya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam kitab Musnad At-Tayalisi dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu qardhin sadaqah setiap piutang pinjaman yang diberikan itu bernilai sedekah. Maka bersyukurlah orang-orang yang menghutangi orang lain karena selama itu dia dinilai sedekah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna salafa yajri majra syatras sadaqah. Sesungguhnya menghutangi orang lain itu mengalir seperti mengalirnya setengah dari nilai sedekah. Setengah dari nilai apa? Sedekah. Jadi kalau seandainya orang menghutangi orang lain berdasarkan hadis ini satu juta, maka selama belum nanti ada perbedaan ya antara kapan sampai jatuh tempo, kapan belum jatuh tempo. Nanti kita baca hadisnya. Pokoknya indah mengutangi orang lain. Makanya mulai malam ini tunggu aja banyak yang ingin mengutangi orang lain. Saya yakin mulai malam ini kaum muslim terutama Raja TV yang para pemirsa yang melihatnya saya yakin banyak yang membebaskan hutang. Tunggu aja kaum muslim ini saya bicarakan kepada orang yang mempunyai piutang, meminjamkan orang lain. Adapun orang yang berhutang lain pembicaraan. Ya, jangan mudah-mudah berhutang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selama orang tersebut misalkan menghutangi satu juta, maka setengah daripada nominal pinjaman yang dia pinjamkan kepada orang lain itu dianggap apa? sedekah. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Indahnya menghutangi orang lain. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Mamin muslimin, muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marratan. Artinya tidak ada seorang muslim yang menghutangi muslim lainnya sebanyak dua kali melainkan satu kalinya dianggap sebagai sedekah beruntung pak orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Dan ingat, saya katakan pada waktu saya membahas tentang sembilan poin penting sebelum Anda bersedekah, semakin uang digunakan di jalan Allah dan di saat itu kita sangat membutuhkan, di saat itu mengeluarkannya sulit, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita termasuk orang yang keadaan ekonominya menengah ke bawah, tapi kita yakin dengan janji Allah. Permasalahan manusia itu ini hari-hari saya, saya dengungkan. Permasalahan manusia ini dua, Pak. Tidak sabar, yang kedua pak, Tidak yakin. Tidak sabar dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, akhirnya tidak yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ulama abad ke-8 Hijriah yang mana nama beliau Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu taala ulama besar beliau mengatakan bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din dengan kesabaran dan keyakinan akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama kalau kita yakin ini maka kita akan mengerjakannya. Dan salah satu yang memudahkan kita juga mengutangi orang lain adalah poin-poin yang saya sebutkan tadi sebagai mukaddimah. Yang menjadi ukuran Pak bukan yang dipegang. An, kita petantang petenteng. Oh, saya punya tabungan sekian puluh juta tabungan mati itu bukan milik Anda. Yang milik kita adalah yang dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat menunduk ke bawah berapa banyak yang saya jalankan di jalan Allah. Makanya salah satu kiat istiqamah, eh salah satu kiat tawadhu yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika beliau berhadapan dengan orang yang lebih tua, beliau mengatakan subhanallah, ini orang lebih banyak amalnya dibandingkan saya. Maka dia akan tawadhu kalau berhadapan dengan orang yang lebih muda, dia akan mengatakan subhanallah, ini orang lebih sedikit dosanya dibandingkan saya. Kalau orang berhadapan dengan yang sejajar satu setara dengan beliau, subhanallah, amalan rahasia dia lebih banyak dibandingkan amalan saya. Kiat agar mudah untuk senantiasa tidak ujub dan tidak sombong. Khusus juga dalam harta, coba perhatikan berapa sih introspeksi diri kita. Selama ini kita jalankan di jalan Allah harta kita, berapa banyak? Oke, kita punya harta sekian sekian rupa. Orang melihat kadang-kadang juga segan melihat hartanya, dan saya paling benci perhatikan ya saya paling benci kalau ada orang yang direndahkan hartanya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian nunduk-nunduk sama orang kaya hei tanda kemiskin tanda kemuliaan bukan dengan kekayaan ya tanda kehinaan bukan karena miskin inna akramakum Allah, Kenapa harus nunduk-nunduk? Yang pantas untuk kita tunduk hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan hadis yang sangat luar biasa ini. Riwayat Imam Ibnu Majah, orang yang menghutangi orang lain dua kali, maka satu yang kali yang pertama dia akan dianggap sebagai pahala sedekah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Dari dan indahnya yang pertama menghutangi orang lain yaitu hutang dinilai sebagai apa? sedekah. Yang kedua, menghutangi orang lain dan memudahkan pembayaran hutang orang lain akan dilapangkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Bapak tertarik, Pak? Keutamaan ini, siapa yang melapangkan hutang orang lain, maka dia akan dilapangkan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Tertarik? Kenapa saya tanya beberapa kali tertarik? Karena sebagian orang kadang-kadang tidak begitu tertarik dengan keutamaan karena dia tidak begitu paham dengan keutamaan tersebut. Sering disebutkan surga, sering disebutkan e, neraka, tapi ketika disebutkan neraka tentang keutamaan begini-begini masuk surga, keutamaan keutamaan begini dijauhkan dari api neraka, dia tidak tertarik. Kenapa? Karena nggak paham hakikat surga itu apa, hakikat neraka itu apa. Saya pernah mendengar seorang ustadz cerita, man e, menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh kalau tidak salah Imam Tirmidzi man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah artinya barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah walau sebesar angkraman burung tahu Pak sangkar burung yang dia mengangkrami mengangkrami bu, uh, apa telur-telurnya kecil kan atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Saya pikir dalam hati, tertarik nggak ya kaum muslim seperti ini? Rumah di surga. Belum begitu tertarik karena dia tidak paham bagaimana indahnya rumah surga. Bagaimana ini kan ada apa namanya di belakang saya ini kan ada keramik ini antara antara keramik bes, apa semennya yang menyatukan antara keramik dengan keramik itu dari emas kemudian keramiknya dari perak kan tertarik kalau cuma disebutkan surga rumah di surga nggak tertarik karena pikiran manusia ketika tersebut rumah ya sudah berarti rumah kita nggak tertarik makanya saya sebutkan tadi tertarik nggak dengan keutamaan yang kedua Barang siapa yang melunak melapangkan hutang orang lain, kesulitan orang lain akan dilapangkan kesulitan pada hari kiamat. Contoh yang lain lagi, orang tidak tertarik menghafal Quran. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Iqra wartaki, bacalah. Nanti di hari kiamat orang yang menghafal Quran disuruh baca. Iqra wartaki, bacalah dan naiklah Iqra kama kunta eh, iqra warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah, bacalah dengan pelan sebagaimana engkau membacanya dengan pelan. Sesungguhnya ayat yang terakhir yang kamu baca, yang kamu hafal adalah tempatmu di surga. Artinya setiap ayat naik, setiap ayat naik, setiap ayat naik. Imam Albani rahimahullahu taala menyatakan hadis ini lebih condong kepada di keutamaan orang yang menghafal Quran. Bapak tertarik naik ke tempat yang tinggi di surga, Pak? Tertarik? Tertarik ya? Ada yang nggak tertarik, Pak? Kenapa? Karena kata dia, Ustadz, saya nggak tertarik. Kenapa? Karena saya itu pobi tinggi. Dia nggak suka ya tinggi-tinggi itu nggak suka. Kalau naik ke atas bangunan tinggi itu nggak suka dia. Ngapain naik? Makanya dia nggak tergugah untuk menghafal Quran. Nah ini yang saya maksudkan. Tertarik nggak dengan keutamaan yang kedua? Siapa yang melapangkan hutang orang lain, maka dia akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan pada hari kiamat. Pak, kesulitan pada hari kiamat luar biasa sulit. Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, buhman. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai memakai e, alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun ter, e, sebagai pakaiannya, tidak berkhitan, tidak dalam keadaan berkhitan, kemudian buhman tidak membawa apa-apa, padahal matahari didekatkan satu mil atau dua mil. Dan Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain untuk persiapan padang mahsyar itu tidak ada satu tiang pun, Pak. Kenapa nggak ada satu tiang? karena biar tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu tiang begini kan bisa naung orang. Enggak ada. Satu tiang pun enggak ada. Sulit pada hari kiamat. Kesulitan pada hari kiamat ketika jalan di atas sirat. Sirat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, dahzun mazillah becek menggelincirkan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau menceritakan balagani annal jisra adaqqu minasyar wa haddu saif. sampai kepadaku kabar bahwasanya sirat lebih tipis daripada rambut lebih tajam daripada pedang meskipun sebagian ulama melema, uh, membicarakan riwayat ini belum lagi fi hafataihi kalalib wa hasak. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait untuk mengait umirat bi akhli man umira dalam hadis riwayat Imam Muslim. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Lihat Pak, tambah lagi gelap. Setiap orang diberikan cahaya sesuai dengan amalnya masing-masing. Berat kan? Sirap, berat. Belum lagi kalau dia poligami, nggak adil. Jalannya gimana? Ya, orang poligami nggak adil kan begitu jalannya. Sudah siratnya seperti itu, kemudian kalau seandainya dia dapat cahaya cuma sejempol kaki, itu pun kadang-kadang yudhi umarratan wa yatfa umarratan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi kadang hidup, kadang mati. Sudah sejempol kaki, kadang hidup, kadang mati. Coba bayangkan, sulit pak. Belum lagi hisap, pemandangan hisap pak. Di sana ada hisaban asira, hida hisaban yasira. Pemandangan hisap disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Inna Allah yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah mendekat kepada hamba. Fayadha'u kanafahu alaih wa yasturuhu Kemudian Allah meliputi hamba tersebut dan menutupinya. Lihat pemandangan hisap yang sangat sulit. Makanya para ulama mengatakan, silahkan Anda bermaksiat, asalkan nanti hari hisap Anda mampu mengelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan itu mustahil terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut ketika Allah sudah berdua-duaan dengan hamba tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza?" Ata'rifu dhamba kada Wahai hamba, tahukah engkau ini dosamu? Ini dosamu, ini dosamu. Kemudian sang hamba mengatakan, "Na'am, ya Rabbi, iya wahai Rabbku, itu dosaku, itu dosaku." hatta idha qarrarahu bidzunubi sampai dia semua uh, apa namanya setujui tetapkan seluruh dosa-dosanya wa ra'a annahu qad dan dia mengira bahwasanya dirinya akan binasa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, menukis al hisaba fakad halak. Barang siapa yang hisapnya diteliti, si fulan kamu dapat cepet dari mana hari ini, kamu dapat seribu dari mana hari ini. Siapa yang diteliti hisapnya, maka pasti dia binasa. Itu kesulitan-kesulitan hari kiamat. Belum lagi nanti timbangan, belum nanti buku catatan amal, Sulit hari kiamat. Ingin mudah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, ngapain? Melapangkan hutang. Mulai tergugah kan? Nah begitu. Apalagi di zaman sekarang Pak. Harus banyak klarifikasi. Makanya saya ingat sekali pesan dari Syekh Ibrahim bin Amir Rohail. Kalau anda ingin berdakwah harus mempunyai tiga. Quwwatun niyah, wa quwwatul ilm, wa quwwatut ta'thir. Kuat niat hanya karena Allah. Berdakwah bukan pamer hafalan, bukan pamer kepintaran, karena sebagian orang ada kadang-kadang berdakwah apa nih yang belum disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Emang ngapain? Ya, Coba lihat Imam Albani, Imam Ibnu Uthaymin, Imam Ibnu Baz rahimahullah taala. Semua hampir ceramah-ceramah mereka yang merupakan hal-hal yang merupakan dasar-dasar akidah yang dikenal oleh setiap muslim. Bukan yang aneh-aneh. Kenapa kita kalau berdakwah harus mencari yang belum pernah disampaikan? Ya. Harus kuat niatnya hanya karena Allah. Yang kedua kuat ilmu. Yang ketiga kuat cara penyampaian. Karena Berdakwah bukan hanya setor hafalan kepada para para mad'uin, orang-orang yang mendengar ceramah bukan, mendengar kajian bukan. Tetapi berdakwah menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul dengan harapan itu menjadi ilmu kemudian bisa diamalkan. Ini para ikhwan sekalian, makanya kan sudah tertarik seperti yang saya katakan tadi, sudah tertarik. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya indahnya menghutangi orang lain itu akan dilapangkan dari kesulitan hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melapangkan kesulitan dari orang beriman, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka niscaya pasti Allah akan lapangkan dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan sudah kita paham tadi kesulitan-kesulitan hari kiamat apa? Terutama tadi di atas sirat, Pak dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Sering para sahabat di antaranya Abdullah bin Rawaha, Abdurrahman, Abdullah bin Rawaha sering menangis gara-gara gara-gara mengingat ayat ini. Surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka tersebut. Harus mendatangi setiap kita, tidak akan ada kecuali harus melewati syarat tersebut yang di bawahnya neraka jahanam. Makanya tidak heran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Wa makhdusun najin wa makhdusun finnar." Artinya ada orang-orang yang selamat tapi sudah tercabik-cabik ketika melewati sirat ada orang yang tidak selamat diceburkan ke dalam api neraka jahanam. Kata Abdullah bin Rawaha, pasti kita akan melewati itu sirat. Melewati sirat yang di bawahnya neraka itu pasti. Yang belum pasti ayat selanjutnya, ayat 72. Thumma nunajjilladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Apakah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah? Ini yang membuat para sahabat sering menangis. Itu kesulitan hari kiamat. Siapa yang ingin dimudahkan, maka silahkan lapangkan orang yang berhutang kepada kita. Hutangi orang lain. Lapangkan kesulitan orang lain. Dan ingat, saya waktu di Arab Saudi pernah melihat LSM namanya apa? Tafrijul Kurubat. Artinya lembaga swadaya masyarakat tafrijul kurubat. Apa arti tafrijul kurubat? Melapangkan kesulitan-kesulitan orang lain. Tugas LSM ini apa? Nyari orang-orang kaya yang dia tidak tahu mau menyalurkan hartanya kemana, kemudian LSM ini mengumpulkan data-data orang miskin banyak atau orang yang masuk penjara gara-gara hutang padahal yang berhutang bukan dia tetapi kolega teman sekerjanya kan banyak seperti itu si fulan bersyarekat dalam dagang si fulan ini nakal dia berhutang kepada orang lain atas namanya yang ini yang B maka si fulan sudah tidak kelihatan lagi yang B ditangkap oleh polisi Padahal si B ini anak istrinya empat, anaknya lima belas. B tidak salah. Yang salah A yang nakal, yang sering berhutang. B tidak salah. Ini subhanallah saya geleng-geleng kepala. Ya, Kok ada LSM tafrijul kurba? Tugasnya cuma nyari orang untuk membayarkan hutang orang lain. Tuh, yang di penjara itu dia tidak salah bayarkan hutangnya agar anak istrinya bisa hidup kembali normal. Ini luar biasa. Anda kalau seandainya tidak punya harta, Anda bisa menjadi penyalur orang untuk menyalurkan harta pada tempatnya. Anda mungkin orang yang menengah ke bawah, ya pas-pasan hidupnya. Kalau gajian cuma salam tempel doang, satu hari, dua hari, tiga hari langsung utang lagi tetapi kita punya pekerjaan, punya pemasukan. Di sana ada orang-orang yang tidak punya pekerjaan ataupun berhutang dan hutangnya dia benar-benar kepepet, akhirnya dia tidak bisa membayar hutangnya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Cari orang-orang yang diluaskan rezekinya. Orang-orang yang diluaskan rezekinya itu matanya terbatas, telinganya terbatas, tangannya terbatas, kakinya terbatas. Harus ada penyambung mereka dan itu kita orang-orang yang bisa menyampaikan itu. Dan masuk ke dalam hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Keindahan yang ketiga di saat menghutangi orang lain adalah orang yang menghutangi orang lain sama pahalanya dengan pahala orang yang memerdekakan budak. Tertarik nggak? Apa pahala orang memerdekakan budak? Pahala memerdekakan budak itu salah satu keutamaannya adalah diampunkan dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebanyak budak yang dia merdekakan. Nah, seorang yang menghutangi orang lain dia akan mendapatkan pahala yang sama senilai dengan orang yang memerdekakan budak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu beliau bercerita sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man manha manihata labanin aw waraqin aw hada zuqaqan kana lahu mithlu itqi raqabah." Artinya, barang siapa yang memberikan pemberian susu kepada orang yang haus atau pemberian perak dalam hal ini para ulama menjelaskan menghutangi orang lain atau menuntun orang yang tersesat di jalan maka dia seperti memerdekakan seorang budak ini keutamaan yang sangat luar biasa yang didapati oleh orang yang menghutangi orang lain seperti memerdekakan budak maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang cerdas dia tidak akan melewatkan keutamaan-keutamaan seperti ini. Orang yang cerdas terutama dia mempunyai kemampuan untuk menghutangi orang lain, maka dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini, seperti memerdekakan budak. Sama kayak kalau seandainya kita berzikir pagi, kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la لا شريك lahul mulku الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير qadir. Sebanyak 100 kali. Pahalanya apa? Seperti memerdekakan berapa budak? 10 budak. Ya. Sebagian orang tidak mau berzikir dan ini memang yang disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin benar. Sebagian orang tidak tertarik dan tidak mau mengerjakan sebuah amal ibadah gara-gara tidak tahu keutamaan amal ibadah tersebut. Di antaranya sebagian orang tidak mau menghutangi orang lain, bakhil dia, kikir dia, tidak mau menghutangi orang lain. Kenapa? Karena tidak tahu keutamaan keibadah tersebut. Makanya Imam Al Utsaimin mengatakan salah satu kiat agar kualitas amal ibadah kita tinggi tinggi diterima oleh Allah adalah ketika beramal ibadah kita mengingat keutamaan amal ibadah tersebut. Contoh kita tadi sholat isya. Apa keutamaan sholat isya berjamaah? Apa? Seperti sholat malam setengah malam. Ini menggugah kita untuk sholat isya dengan khusyuk, kualitas yang tinggi, Nah, begitu juga seorang akan tergugah untuk mengutangi orang lain kapan ketika dia mengetahui keutamaan dari mengutangi orang lain. Yang keempat, indahnya menghutangi orang lain yaitu orang yang menghutangi orang lain apabila dia menunggu orang yang sulit bayar hutang maka dia akan mendapatkan keutamaan dalam menunggu tersebut. Dan ini semestinya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mengutangi orang lain. Yaitu apabila mendapati orang yang berhutang kepadanya sulit bayar, maka dia menunggu sampai yang sulit bayar tersebut mampu membayar. Maka saya sering katakan di majelis-majelis yang pekerjaannya debt collector dan suka mukul orang kalau lagi menagih hutang itu nggak nyunah. Mendingan berhenti. Kenapa? Karena yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah menunggu orang yang sulit bayar hutang sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah artinya dan jika susah untuk bayar hutang orang yang berhutang kepada kita maka tunggu sampai dia mampu untuk bayar hutangnya makanya saya katakan para tukang pukul tukang pukul ketika menagih hutang itu tidak nyunah mendingan berhenti aja Kenapa satu? Yang pertama mukul orang. Nagih hutang boleh dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditagih hutangnya oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tetapi yang tidak nyunnah adalah tidak menunggu dan apalagi sampai tahap memukuli, apalagi sampai menghabiskan nyawa orang yang berhutang. Di zaman sekarang menghabiskan nyawa orang, membunuh, berita-berita kriminal sangat luar biasa padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la zawalu dunya wa indallah min ihraqi damin muslim sungguh hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan menumpahkan darah seorang muslim jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menunggu orang yang membayar hutang akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Perhatikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Buraidah radhiyallahu anhu, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlahu sadaqah." Barang siapa yang menunggu menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka baginya di setiap harinya semisal dengan piutang yang dia hutangkan senilai sedekah. Makanya saya katakan ada orang yang bersedekah 5 juta per, per hari Pak, nggak ada. Kecuali orang yang menghutangi. Kecuali orang yang menghutangi. Ada orang yang bersedekah seribu perak seperti yang saya katakan. Kecuali orang yang menghutangi, nggak ada. Siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang maka di setiap hari setiap hari dia akan dinilai sedekah semisal dengan hutang yang dia hutangkan kepada orang lain. Kemudian Buraidah mengatakan summa sami'tuhu yaqul Lalu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithlai sadaqah." Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang maka baginya pahala di setiap harinya dua kali lipat dari jumlah hutangnya atau jumlah hutangan yang dia hutangkan kepada orang lain sebagai sedekah. Maksudnya apa? Orang menghutangi 5 ribu, Berarti selama belum bayar si lima ribu yang berhutang tadi susah membayar hutangnya, maka berarti diganjar sedekah berapa setiap harinya? Sepuluh ribu kali dua. Kemudian kata Buraidah radhiyallahu anhu, "Sami'tuka ya Rasulullah taqul man anzara mu'siran falahu bi kulli yaumin mithlahu sadaqah." Wahai Rasulullah, aku tadi mendengar engkau ber, berucap bersabda, barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, maka baginya dinilai sedekah setiap harinya sejumlah hutang yang dia hutangkan kepada orang lain. Thumma sami'tuka ya taqul, kemudian aku mendengar lagi dari engkau wahai Rasulullah barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang maka baginya di setiap harinya dia dianggap bersedekah dua kali lipat dari piutang yang dia hutangkan kepada orang lain. Kenapa demikian wahai Rasulullah? Apa sebabnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lahu bi yaumin sadaqah qabla an yahilla dain." Saya jelaskan dulu sebelum saya terjemahkan hadisnya. Ada orang berhutang itu pasti ada jatuh tempo, betul? Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang, dia akan dinyatakan bersedekah sebanyak hutang yang dia hutangkan kepada orang lain sebelum masa tempo habis. Misalkan masa temponya sebulan, berarti sebulan itu dia dia apa? Dia bersedekah. Wah Ustaz, kalau begitu silakan lama-lama aja deh. Nggak usah bayar. Toh hutangnya cuma 5 ribu doang. Ataupun 10 ribu aja. Boleh nggak begitu? Ya itu sesuai dengan keikhlasan Anda. Sesuai dengan kelapangan hati Anda. Kemudian idza halad dain fa anzarahu falahu bi kulli yaumin mithlaihi sadaqah. Kalau seandainya hutangnya sudah masuk jatuh tempo, maka bagi orang yang menghutangi tadi di setiap harinya dua kali lipat dari jumlah hutangnya dianggap sebagai sedekah. Paham Pak hadisnya? Tertarik nggak? Maka tunda aja yang berhutang kepada kita. Tunggu aja sampai dia sampai dia bayar. Tunggu saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima. Dan ini yang terakhir. Orang indahnya orang yang menghutangi orang lain adalah apabila ada orang yang mengasihi orang yang berhutang kepadanya Kemudian dia ringankan hutangnya entah dengan cara meringankan hutang itu banyak caranya. Dengan cara tadi menunggu dia sulit bayar kapan dia bisa bayar silahkan atau mengurangi jumlah hutangnya ini juga meringankan atau paling baik lagi apa? membebaskan hutangnya. Maka kaum muslim yang hadir di sini ataupun yang mendengar melalui radio Roja atau melihat melalui Roja TV, tunggu malam ini banyak yang membebaskan hutang. Amin kata yang di depan saya. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan apa keutamaan orang yang membebaskan, mengurangi hutang orang lain sampai membebaskan hutang orang lain. Dan ingat, ini bukan hanya Misalkan saya menghutangi orang lain, lalu saya bebaskan. Bukan hanya itu. Kita juga kalau seandainya ada si fulan yang berhutang, si fulan ini berhutang, kemudian dia berhutang kepada orang lain, kita bebaskan, kita yang bayar, masuk ke dalamnya. Paham, Pak? Jadi ada dua dua gambaran. Saya menghutangi Bapak, ya, kemudian saya bebaskan masuk ke dalam pahalanya nanti saya akan sebutkan. Atau ada orang berhutang kepada orang, lain, bapak berhutang kepada si fulan. Bapak tidak mampu bayar, saya bebaskan. Itu masuk juga dalam hadis ini. Membebaskan hutang orang lain. Apa keutamaan membebaskan hutang orang lain dalam hadis riwayat Imam Muslim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillih. Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang atau membebaskan hutang orang lain maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunggu orang yang sulit bayar hutang atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan naungkan dia dengan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis yang lain semisal dengannya juga hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an gharimih aw maha anhu kana fi dhillil 'arsy yaumal qiyamah." Barang siapa yang melapangkan orang yang sulit bayar hutang atau menghapuskan hutang tersebut, maka akan di bawah naungan arusnya Allah pada hari kiamat. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang kenapa orang yang membebaskan hutang orang lain dia mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Ini penjelasan menarik. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Beliau mengatakan, "Li'annahu karena orang yang membebaskan hutang orang lain tadi, lamma ja'alahu fi dhillil inzar was-sabri wa najahu min harril mutalabah wa hararati takallufil ada ma'a usratihi wa ajzihi najahu Allah taala min harri syamsi yaumal qiyamah ila dhillil arsh. Subhanallah. Al jaza min jinsil amal Artinya pahala sesuai dengan amal ibadahnya. Kata Imam Ibn Qayyim, karena orang ini yang menghutangi dan membebaskan hutang tadi, ketika dia menjadikan orang yang berhutangnya, dia tunggu, dia sabar menunggu hutang orang lain tadi sampai bayar dan menyelamatkan dari panasnya minta hutang. Kan kalau ditagih itu panas parasanya dia orang yang menunggu bahkan membebaskan piutang tadi, dia menyelamatkan dari panasnya penagihan, panasnya sulitnya bayar hutang, maka Allah akan selamatkan dia dari panasnya matahari pada hari kiamat kepada naungan arsy nya Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasan menarik kan? dan ditagih hutang itu pak wah malu pak Al Al-Syeikh Abdul Karim al khudir rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram menjelaskan La syakka anna daina dhullun bin nahar. Tidak diragukan lagi bahwasanya hutang itu menghinakan di siang hari. Benar Pak, kalau hutang itu menghinakan siang hari. Kalau ada kumpul-kumpul di kelurahan, ya, Bapak si Fulan yang mengutangi saya, ada nggak yang ngumpul? Kalau ada, ah malas ah kumpul. Jadi terhina kita. Kemudian kata Syekh, Wadda'inu sahibun ma'rufun ladai. Orang yang menghutangi kamu itu orang yang paling engkau kenal. Ini yang hadir di Masjid Al-Barakah ini kalau ada yang menghutangi saya, yang paling saya kenal. Betul apa betul? Betul. Yang paling kita kenal. Kemudian kata Syekh juga, faida rafa'a 'alaika sautahu." Jika dia mengangkat suaranya di hadapanmu, amaman nas, di hadapan manusia, fala yalumuhu ahadun. Maka tidak ada seorang manusia pun yang mencela orang yang menagih hutang. Karena dia menagih haknya. Itu terhinanya orang yang berhutang. Nah, orang yang membebaskan hutang yang menunggu oh, sampai hutang, sampai yang sulit bayar hutang, bisa mampu bayar hutang, ini berarti dia membebaskan dari panasnya penagihan hutang. Diganjar nanti oleh Allah dari panasnya hari kiamat. Di bawah matahari dipindahkan oleh Allah di bawah naungan arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Perhatikan lagi penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam melapangkan hutang orang lain dan membebaskan hutang orang lain. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wa hadza yadullu ala anna al-i'sar qad yahsulu fil akhirah. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya sulit hari kiamat eh sulitnya orang yang bayar hutang itu akan dia dapati di akhirat. Waqat wasafahu Ta'ala yaumal qiyamati bi annahu asir. Ini yang saya jelaskan tadi. Allah telah mensifati hari kiamat itu sulit. Wa annahu 'alal kafirin ghair yasir dan bahwasanya hari kiamat atas orang-orang kafir tidak mudah. Fadalla 'ala annahu yusruhu 'ala ghairihim. Makanya Orang yang memudahkan bayar hutang akan dimudahkan oleh Allah pada kesulitan hari kiamat. Wa kana 'alal kafirina asira. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 26. Dan satu hari pada hari kiamat atas orang-orang kafir itu sulit sekali. Makanya ketika orang memudahkan orang yang sulit bayar hutang bahkan sampai membebaskan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan memudahkan kesulitan-kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Belum lagi ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan melapangkan membebaskan hutang orang lain. Perhatikan hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kana tajirun yudayinun nas." Ada seorang pedagang yang suka menghutangi orang lain Fa'idha ra'a asiran jika dia melihat orang yang sulit bayar hutang, qala li sibyani, dia katakan kepada pegawai-pegawai kecilnya, tajawazu anhu la'allallahu an yatazawaj an yatajawaza anna fatajawazallahu an. Sudah yang sulit bayar hutang, bebaskan aja lah Semoga Allah membebaskan kita. Dan kata Rasulullah, maka Allah pun membebaskan dia dari api neraka. Sekarang saya ingin mengajak kaum muslim yang hadir di sini dan juga para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslim yang mendengar kajian ini. Saya ingin mengajak terutama Anda-anda yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Anda mungkin memberikan hutang kepada orang lain 10 ribu, 100 ribu, 200 ribu, setengah juta, satu juta. Anda masih memiliki puluhan juta. Anda yang mungkin menghutangkan orang lain 2 juta, Anda masih memiliki ratusan juta. Kenapa mikir yang ecek-ecek ini? Bebaskan. Bebaskan kaum muslim, dijamin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membebaskan Anda dari dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tunggu aja malam ini banyak SMS, Pak. Untuk membebaskan hutang orang-orang dari kaum muslim. Janji Allah harus kita harus lebih meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mata rajulun faqila lahu bima ghafarallahu lak." Ada seseorang yang meninggal lalu ditanya orang tersebut, "Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu?" Kemudian sang mayat tersebut menjawab, kuntu ubayyi'un nas fa atajawazu 'anil musir wa ukhaffifu 'anil mu'sir. Artinya, aku pernah menghutangi orang lain dengan cara dia membeli barang dariku dan aku hutangi. Silahkan nanti bayarnya kapan. Maka aku bebaskan orang yang sulit bayar hutang dan aku ringankan orang yang sulit bayar hutang. Saya ingat ada pernah sering ikut kajian kalau saya ke Jakarta ada dokter yang beliau setelah mendengar kajian seperti ini, Ustadz kata beliau, banyak pasien saya yang berhutang kepada saya dan itu jamaah dari orang-orang yang sudah ngaji. Saya bilang, Masya, subhanallah Pak Dokter. Iya. Sekarang Ustaz, saya bebaskan hutang-hutang mereka semua. Subhanallah. Ada yang 100 ribu, 300 ribu, ada yang 1 juta. Dan jumlahnya ratusan. Rupanya dokter ini dikenal salafi. Dan semua jamaah eh, hampir jamaah yang kenal beliau datang ke sana dan ngutang. Ini subhanallah ini juga mengerikan. Yang ngutang. Dan mudah-mudahan banyak orang-orang yang membebaskan hutang orang ya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membebaskan hutang-hutang orang yang sulit bayar hutang pada malam ini. Lihat saja. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati mereka. Siapa yang tidak ingin dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingat lihat perhatikan perkataan As-San'ani di dalam kitab beliau Subulus Salam wa yu'khadhu minhu anna man 'assara 'ala mu'sirin 'ussira 'alaih. Artinya diambilkan dari hadis ini bahwasanya barang siapa yang menyulitkan orang yang sulit bayar hutang dia akan disulitkan nanti pada hari kiamat. Jadi dibalikkan. Siapa yang melapangkan orang yang sulit bayar hutang, dia akan dilapangkan oleh Allah pada hari kiamat. Siapa yang menyulitkan orang yang bayar hutang, dia akan disulitkan nanti pada hari kiamat. Ini faedah pertama dari Imam As-San'ani rahimahullah. Yang kedua, wa yu'khadhu minhu annahu la ba'sa 'ala man assara 'ala musirin anna matlahu dhulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Artinya dan diambil dari hadis-hadis tadi bahwasanya tidak mengapa bagi seseorang untuk menyulitkan orang yang padahal dia mampu bayar hutang tapi tidak mau bayar hutang. Jadi saya menghutangi orang lain, orang lain ini sebenarnya mampu bayar hutang tapi tidak mau bayar. Maka tidak mengapa kita persulit dia. Yang dimaksudkan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tadi atau ayat 180 ya, 280 tadi itu adalah orang yang sulit bayar hutang, maka tunggu. Adapun yang mudah bayar hutang, nggak bayar hutang, dan ini penyakitnya orang yang berhutang, Pak. Maka jangan sekali-kali berhutang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu eh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, "Usikum alla tudayin walau labistumul aba." Aku wasiatkan kepada kalian jangan kalian berhutang meskipun hidup kalian sulit. Ini kadang-kadang sebab orang berhutang itu kenapa? Tidak bisa membedakan mana yang ingin, mana yang perlu. Akhirnya dia berhutang karena ingin terus padahal tidak perlu. Contoh, dia ingin handphone bagus-bagus. Padahal miss call. Nggak pernah nelfon. Cuma miss call doang. Orang handphone bagus-bagus itu kan ada manfaatnya. Bukan untuk gaya-gayaan. Ini sebab orang berhutang kadang-kadang. Nah, orang yang sulit bayar hutang padahal dia mampu, kata Imam As-San'ani rahimahullah, boleh dipersulit orang ini. Lianna matlahu zulmun, karena menyul, menunda-nunda orang yang bayar hutang padahal dia mampu bayar hutang ini sebuah kezaliman. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran dari orang yang mampu bayar hutang ini adalah sebuah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Maka menghalalkan uh, kehormatannya dan juga hukumannya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Uh, jadi saya cukupkan kajian kali ini. Itu kira-kira lima perkara indahnya menghutangi orang lain apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.